السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada Subahul khair, subahul surur Di pagi yang sangat indah ini Di bulan-bulan penuh berkah Kita diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Dengan solat subuh berjamaah Kita zikir, kita baca Quran Bertutur sapa dengan alam dan keluarga kita Indah betul Indah sekali ajaran daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu bergegas kita untuk mengikuti pengajian di pagi hari ini di mimbar Nurus Salam yang kehadirannya sungguh sangat kita nanti-nantikan setiap hari Kamis pagi. Salat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang agung, sahabatnya, dan pengikut setianya dan insya Allah termasuk kita yang hari pada hari ini pemirsa dan juga saudara kami di studio TVRI Pusat Jakarta Alhamdulillah datang dari Bandung Kumadamang Bila dari Majlis Jikir An-Nisa Nurussalam Bandung dan juga eh, dari Majlis Taklim Darussalam kalau dari Bandung pimpinan Ibu Is, apa kabar Bu Is? Alhamdulillah. Bu Dewi sehat? Alhamdulillah. Kita mengaji di pagi hari ini di Mimbar Nusalam. Insya Allah pasti akan banyak manfaatnya. Apalagi di pagi hari ini kita ditemani oleh guru kita yang sangat-sangat kita cintai Yang belum lama ini pulang dari Beijing Pokoknya beliau ini jalan terus untuk berdakwah Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain adalah Kiai Haji Tajuddin Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. oke sehat ya? Alhamdulillah. Masih muda aja nih. Ya. Alhamdulillah. Ada rambut Kiai ini. Ada rambut. Alhamdulillah. Bagaimana Pak perjalanan-perjalanan sibuk betul ya, ya, ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurillah. Tema pada pagi hari ini Kiai adalah menggapai maghfirah dan surganya Allah ya, Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran 133. Insyaallah. Baiklah pemirsa dan juga jamaah e, Mimbar Nurul Salam di studio, marilah betul-betul kita hayati, kita ikuti betul pengajian ini karena satu huruf pun jangan ada yang ketinggalan. Bahkan nanti kalau tidak bawa catatan kita catat di kalbu kita dan kemudian kita sebarkan di keluarga kita, kita sebarkan di masyarakat dan insya Allah keberkahan akan datang kepada kita. Amin amin. Silahkan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله والصحبه أجمعين أما بعد Para pemirsa TVRI di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah sekalian yang berbahagia di studio dan Pak Kirfai dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam sehat walafiat. Tema kita kali ini subuh ini ialah menggapai maufirah atau ampunan Allah dan syurganya Allah. Para sekalian, para pemirsa yang berbahagia. Hidup di dunia ini sementara. Rifai sementara ya. Sementara cepat atau lambat pasti kita akan tinggalkan dunia. Akan menuju satu tempat yang sangat diminta oleh setiap hambanya yang beriman yang namanya surga surga itu hanya disiapkan untuk bagi orang-orang yang takwa oleh karena itu mari kita gapai surganya Allah ini untuk menuju masuk ke dalam surganya Allah ini bagi orang-orang yang bersih orang yang suci orang yang lepas daripada dosa dan oleh karena itu mari sebelum kita tinggalkan dunia yang fana ini kita gapai maghfirah Allah kita gapai surganya Allah dengan berbagai macam amalan amalan kita selama di dunia amaliah-amaliah atau amal-amal saleh. Saya teringat kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam kitab Nasaih Ibad ya yang sering kita baca. Man dakhala al-qabra bila zadin fa ka'annama al bahra bila safinati. Siapa orang yang masuk ke alam barzah, alam kubur, pulang ke negeri akhirat. Bila zadin tidak membawa perbekalan Zat yang dimaksud oleh Sidin Abu Bakar As-Siddiq adalah amal saleh. Maka kata beliau faka'annama raqibal bahra bila safina. Diumpamakan orang itu mengarungi samudra yang luas tetapi tidak menggunakan kapal yang besar. Nah, kita nanti akan pulang ke negeri akhirat. Tujuan kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak semudah itu. Kita selama di dunia ini harus ibadah. Harus persiapkan bekal sebanyak-banyak. Yang dimaksud bekal itu adalah amal, amal saleh. Maka Allah perintahkan untuk segera gapai ampunan Allah. Kejar itu ampunan Allah, maghfirah Allah, syurganya Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran Ayat berapa tadi? 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wasari'u ila إلى min rabbikum wa jannah وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين المتقين Allah segera gapai raih kejar ampunan Allah dan surganya Allah yang dijelaskan oleh Allah luasnya surga ini arduhas samawatu wal ard seluas langit dan bumi Masya Allah seandainya umpama misal jikalau apabila hmm, banyak amat ah, ke sampai kepada yang kita tuju yang namanya surga kemudian luasnya seluas langit dan bumi Masya Allah kita punya tanah siapa yang tanahnya luas nih tuh bu ibu nih berapa hektar bangganya ya ya terima kasihnya bersyukurnya senangnya apalagi kita mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan, dan bumi berarti tujuh ratus tujuh lapis tujuh lapis wah luar biasa udah sana oh, <clears throat> Untuk siapa itu? Uiddat lil muttaqi. Dipersiapkan hanya untuk bagi orang-orang yang takwa tok. <clears throat> Hanya orang yang mutakin saja. Hanya orang yang takut kepada Allah. Allah. Para jamaah takut kepada Allah sangat-sangat berbeda dengan takut kepada macan. Hmm. Kalau kita takut kepada macan, kepada serigala, kepada harimau, kepada singa, jangan kita dekati dia, bisa diterkam. Ya. Jauhi. Itu binatang serigala, binatang buas. Kita jauhi. Kalau takut kepada binatang. Tetapi kalau takut kepada Allah, jangan kita jauhi Allah. Malah didekati. Didekati. Itu bedanya. Kalau kita jauh dengan ingatan Allah, jauh dengan peringatan Allah, kata Allah, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka." Siapa orang yang jauh dari ingatanku kata Allah, mereka itu akan diberikan satu kehidupan yang sempit, ma'isyatan dzanka sempit. Kelihatannya ini orang senang sekali rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, uangnya berlipat-lipat. Sampai bininya <clears throat> atuh ya. Yang penting ada pat-pat senang. Ternyata dia sedang sempit hatinya. Mubayyik. Kenapa? Karena dia tidak dekat dengan Allah. Gersang. Di dalam rumahnya itu gersang. Seolah-olah neraka. Padahal seperti istana. Padahal kalau kita lihat pandangan dulu, masya Allah, seperti istana. Kenapa? Karena dia jauh dari ingatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dekat dengan Allah, kita banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang bersih, yang suci. Jelas namanya surga harus ditempati dimasuki oleh manusia-manusia yang suci, yang bersih. Kalau yang masih kotor bagaimana? Masuk surga coba direndam dulu. Enak dong direndam. Direndam di kali Ciliwung dingin, dingin. Tapi kalau direndamnya di air timah yang mendidih, waduh. Hmm. Nah, inilah yang kita oleh karena itu, mari kita capai, kita gapai, kita kejar, kita raih ampunan Allah supaya diri kita ini bersih, suci lahir batin, dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala karena khusus hanya bagi orang-orang yang muttaqi. Begitu Pak. Tapi gini ya Kiai ya, kadang-kadang orang merasa wah seperti orang yang takwa ya. Uh-uh. Alim kelihatannya. Tapi setiap saat mulutnya tak tajam benar Pak. ya. Kadang-kadang menghasut, memfitnah orang. Itu termasuk amal toleh kali ya? Amal toleh ya. Amal toleh ya. Kan amal soleh ya. Iya, tapi dia pakaiannya kayak kayak gini juga nih. Gini ya. ya gini bagus itu ya. Pokoknya wah alim betul kayak tadi. Orang rumahnya mewah segala macam ternyata sempit. Ternyata ada orang yang pakai sorban segala macam termasuk sempit juga dong kalau dia tukang fitnah segala macam. <laughs> ya. itu berat menjadi orang fitnah itu hmm. luar biasa siksaannya ya Allah ya. satu ketika Rasulullah berjalan Allah. dengan sahabat ya, berjalan melalui dua makam dua kuburan innahum kata Nabi ya sahabat innahum yu'adziban hmm. dua-duanya lagi disiksa nih hmm. Rasulullah tahu dua-duanya kuburan ini orangnya sedang disiksa disiksa Kata sahabat, kenapa ya Rasul? Ini yang satu ini waktu dunia kerjanya ribah namimah. Oh, ngomongin orang. Mulutnya tidak dijaga. Ya. Disiksa. Yang satunya ini. Ini yang satunya ini nggak pernah cebok kalau kencing. Wah, wow. nggak pernah istinja. Istinja. Tidak pernah bersih. Disiksa. Itu sudah mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala masih di alam barzah alam surga masih jauh masih jauh benar itu oleh karena itu surga hanya dimasuki oleh orang-orang yang suci oleh orang-orang yang bersih orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita akui sebagai hamba Allah ya mengakui diri kita tidak lepas daripada khilaf dan salah tapi kita ingin mencapai surga ingin menempatkan surga hanya di sana itu dua tempat ada surga dan neraka jelas kita semua orang yang beriman ingin menuju jalan surga. Kata Allah surga ini hanya ditempatkan untuk bagi orang-orang yang mutakin. Sekarang tanda ciri orang yang mutakin itu macam apa? Iya, iya, iya. Di dalam ayat ini seterusnya ciri orang yang mutakin itu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala kata Allah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra Orang yang pemurah ternyata orang yang masuk surga itu. Orang yang mutakin itu ternyata orang yang pemurah. Murah tangan, murah hati, murah lidah, murah hata. Hmm. Orang yang pemurah itulah yang dikatakan, yang firmankan oleh Allah tergolong salah satu ciri orang yang mutakin. Alladina yunfikun selalu ingin memberi, ingin menolong ingin memberikan sedekah, ingin memberikan nafkah, ingin memberikan amal jariah. Fisarra'i wadzarra, baik dia di waktu senang maupun di waktu sampai susah. Karena dia ingin menjadi tergolong orang yang mutakin, maka selalu tangannya itu di atas. Yadul ulya khairum min yadis Tangan di atas lebih mulia daripada tangan. Kalau dia nggak punya harta, Kiai orang bersedekah tidak dengan harta. Dengan kalau tidak harta saja. Oh. Dengan senyum saja sudah termasuk oh. sedekah. Tabassam ala wajhi akhi fa innahu sedekah kan begitu. Yeah, yeah, iya. senyum saja di hadapan saudaramu itu sudah termasuk sedekah. Tapi kalau punya duit sih jangan senyum aja sedekah ya, ya, Ya. Jadi kalau punya uang hmm. tidak cukup dengan senyum juga. Senyum menyengir aja gitu ya. Harus kita keluarkan. Keluarkan. Itu ciri orang yang mutakin kata Allah. Jadi jangan mengklaim dirinya saya orang yang mutakin sementara dia bakhil, koret, medit, kikir, kumat, pelit. <laughs> amit amit amit amit. So, kata Nabi al-bakhil la yadkhulul jannah. Hmm, Allah. Orang bakhil itu tidak akan masuk surga. Tuh, walau kana takwiyatan. Jadi orang bakhil bin koret bin medit bin kikir bin kumat bin pelit. <laughs> La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga. Tapi kalau ini jamaah kita termasuk pemirsa ini pasti insya Allah nggak termasuk Insya Allah. Ini sampai murah semua. Amin. Ya. Senyumnya sudah sudah ibadah. Tapi jangan senyum terus lagi jalan senyum-senyum. <laughs> Ini jalan hehe. Ke pasar hehe masuk ke kamar mandi <laughs> pulang gini jadinya nanti <laughs> tapi wajahnya nyenengin orang iya, ya, Kalau sedekah itu kan nanti dibalas oleh iya. Allah berlipat ganda. Itu ciri orang yang mutekin. Itu Tapi, kata Allah. Ya. Kalau ingin mendapatkan surga Allah, ya. ingin mendapatkan ampunan Allah, ya perbanyak sedekah. Kan dengan sedekah akan dihapuskan dosa. Berarti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang hamba Allah kita semua kalau sudah diampuni oleh Allah sudah bersih hatinya. Mau kemana lagi kalau bukan ke surga. Surga. Kalau masih kotor nggak bisa. Ibarat baju ada dua tumpukan baju, yang satu tumpuk baju bersih, baju bersih. yang satu tumpuk masih kotor. Ini semua dua-duanya punya hak untuk masuk ke lemari. Iya. Tapi yang mana dulu yang dimasukkan ke almari? Yang bersih, yang bersih dulu. dulu. Kata yang kotor, saya kapan? Lu belakangan. Kemana dulu? Direndam dulu. <laughs> Dirinsok dulu. Dikecek-kecek dulu, kan begitu. Yeah. dibanting dulu, diperas dulu, dijemur dulu, digosok dulu. Wah, uh, oke panas lagi. Ah, udah bersih baru masuk ke. Tapi baju juga kalau kotornya keterlaluan lama direndamnya. Nah, mesti pakai air panas. Iya, air panas. Iya. Allah. Direndam dulu lama. Karena kotorannya terlalu terlalu terlalu banyak sekali. Jadi lama, lamanya itu Wallahualam Kita jangan sampai merasakan siksa di dalam neraka. Na'udzubillah Na'udzubillah Kita ingin masuk langsung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Plus. Amin bagi orang-orang yang takwa. takwa. Jadi Bapak Ibu, para pemirsa, jamaah sekalian, kalau kita ingin selamat hidup, ya mengejar surganya Allah, ampunnya Allah, jadilah orang yang pemurah. Jangan, oh saya lagi susah, nggak bisa ngasih, nggak bisa. Kata Allah fi sarra wa dharra, waktu senang, waktu susah. Tetap kita ingin berjiwa ingin memberi, ingin menolong, ingin membantu, ingin bersedekah. Tapi ingin doang. Maksudnya dilaksanakan. Oh, laksanakan. Oh ya sembari gini ya. Uh. Itu ciri orang yang mu'takin. Baru satu tuh. Kemudian uh. yang kedua kata Allah ciri orang yang mutakin wal kadhimin al ghaib orang yang mampu menjaga menahan emosi. Nah, ini nih yang berat nih bu. Berat berat berat berat. Yang berat ini orang kadang-kadang tidak mampu ya menjaga emosi ini, menjaga marah ini. Marah ya. Kalau kita mampu menjaga emosi marah kita rendam, wal kari minal ghaib, ya, artinya menjaga kemarahan. Ini termasuk orang yang mutakin. Artinya apa? Sabar nih orang. Ini oleh Allah, ini orang sabar. Berhak masuk surga. Tapi kalau orang yang pemarah tidak bisa menahan emosi, marah-marah melulu, ngancur-ngancurin gedung. Ngancur-ngancurin gedung. <laughs> ya. Iya. Sebab itu begini, Bu. Kalau nafsu ditaruh di depan, akal ditaruh di belakang, pasti kericuhan, ya, keributan pasti akan terjadi. Karena akalnya ditaruh di mana, Bu? Belakang. Di belakang. Disimpan dah. Iya. Nafsunya di depan. Jadi yang ada nafsu saja. Yang maju nafsunya ya. Marah, ingin menghantam, ingin menghancurkan, ya. maki orang, maki orang, mencaci orang, menfitnah orang, mengadu domba orang, menggosip orang, ya mencari kesalahan orang, cari-cari kesalahan orang, itu nafsu. Banyak pekiai sekarang begitu. Hitung aja dah, hitung dah. Ya kita ngelihat di mas media ya, ya. Nah, sedih kita sedih. Sedih, sedih oh, sehatnya ya seperti itu. Sedih. Sementara kalau kita lihat nah ini kelihatan orang sama dengan kita. Ya mengaku dirinya Islam. aku dirinya orang mutakin. Tetapi tingkah lakunya ya Allah bertentangan dengan ajaran Islam pelan benar kayak ngomongnya iya, iya, iya, iya. wal kaziminal jadi menahan hawa nafsu artinya ibu sabar dalam rumah tangga suami istri kalau memiliki sifat sabar kan selamat dalam perjalanan selamat, rumah tangga coba uh, pakai ilmu rep pop Hah? rep rep repok repok, repok. Ya, yang satu rep yang satu pok <laughs> indah itu kalau rep repok iya. istri bicara kita dengerin kita bicara istri dengerin teman kita bicara kita dengerin kita bicara itu rep adalah, bagus kan indah Kalau kalau duanya rep rep <laughs> ya, dia diam ini diam kalau pok-pok oh belang-belang semua itu <laughs> baik juga. Iya, Jadi rep, ilmu repok. Satu rep, satu indah. Coba praktekkan dong. Selalu indah. Itu termasuk orang yang mutakin. takin. Tidak ada perselisihan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, bernegara. Sekarang ini masya Allah sedih. Sedih. Kalau kita lihat ya Allah umat. Ya kita doakanlah ya saudara kita. Ya, selalu berdoa supaya negara kita aman amin negara kita damai tentram ya. itu kan ibadah tenang seperti sekarang ini ada rasa takut itu ada ya memang Allah selalu menguji manusia diuji manusia itu diuji oleh Allah dengan rasa takut takut ini takut itu ya suami ibu pulang malam ada rasa takut ibu ya, hmm jangan-jangan jangan-jangan saya ada halangan apa gitu kan terus suaminya begitu kalau ibu istri pulang malam jangan-jangan jangan-jangan kan gitu kan <laughs> rasa khawatir itu ada diberikan oleh minal khauf minal khauf wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf minal khauf pertama rasa takut itu ada takut ini takut itu takut diculik kan takut ya diculik takut anak saya bagaimana terus hilang rasa takut itu ada memang ujian Allah diuji oleh Allah hidup ini tidak lepas dari ujian Allah oh. tetapi nanti diuji oleh Allah siapa yang siapa yang paling baik di antara mereka itu basiri sendiri. ya, dan ya ya bulakum ayyukum ahsanu amal <clears throat> amal siapa yang paling baik amalnya diuji oleh Allah mampu apa tidak untuk menerima ujian dengan rasa takut ini Waljo apa itu jo laparan Laparan. ya kita rasa kekurangan, ya harus kita hadapi. Jadi ujian ini harus kita hadapi dengan tenang, dengan sabar. Wanafsi minal amwal. Takut kekurangan harta, ya, digaro, digasap, dirampok, dijarah dibegal, di apa lagi? Copet, copet, dirampas. Ada rasa takut. amwal wal anfus diri kita, jiwa kita takut di perjalanan ada yang tembak ada yang pukul ada yang bunuh itu memang ada rasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi kata Allah wa basyiris sabirin wa basyiris sabirin berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar jadi kita diperintahkan sabar sabar setiap ujian yang menimpa kepada kita kita hadapi dengan sabar, sabar. Kata Allah orang yang sabar itu selalu mengembalikan persoalan kepada Allah. Allah. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca Quran waqafnya di qalu. Jadi bukan musibah, di qalu. Diwasan wakafnya di qalu. Ya, di qalu. Alladzina idza asabatum musibatun qalu. Nah, itu. Apabila diuji yang bentuknya musibah mana petaka orang yang beriman itu orang yang sabar itu kalau mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kita ini semua ini kami ini milik Allah ya. kepunyaan Allah diciptakan oleh Allah wa inna ilaihi rajiun dan kita semua ini akan kembali kepada Allah Contoh kecil saja ibu kalau kehilangan. Yang antik begini. Copet kecopetan. Uh ngambek itu bu. <laughs> Seorang pencopet kecopetan. Ternyata dia marahnya lebih-lebih. Orang yang bukan pencopet kecopetan. Marah juga dia. Copet kecopetan. Marah dia. aja saya dicopet ya. Lu copet ya. Jadi ternyata memang tidak sabar. Mestinya kan sabar. Sabar. Ibu-ibu bisa sabar ya? Insya Allah. Insya Allah. Kalau kita sabar. Itu balasannya orang sabar itu bighairi hisab. Sudah tidak ada lagi hitungannya, kelipatannya. Pokoknya Allah punya urusan. Ya, untuk membalas bagi orang-orang yang hidupnya sabar. Wal kadhimin al itu yang bisa menahan emosi, menahan marah harus sabar lah orang ramai-ramai demo ya kita jangan ikut-ikutan iya ya bu demo ya nggak usah lah kita, ngaji aja deh ya. iya kita ngaji aja mm -hmm. serbu ya ada ya aja bakar ya jangan bakar sate aja deh sate aja nah, enak-enak aja ya. Memang semua itu kalau kita tidak kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Pegangan hidup kita kan Al-Quran dan Hadis. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Tuh. Insya Allah kalau kita ikuti petunjuk Allah, selamat ya. petunjuk Rasul, selamat. Ya. Wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fazan wa may wa may wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib atau wa may yuti'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan azim. Jadi kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya insya Allah mendapatkan kebahagiaan. Rozan azimah. Kebahagiaan. yang kedua itu pokoknya sabar. Sabar wal al ghaid. Yang ketiga ciri orang yang mutakin itu wal afina 'anin nas. Allah. Orang yang memberi maaf pada orang lain. Emang berat memaafkan dengan memberi maaf beratan mana, Bu? keberatan orang yang memberi maaf. Sebab dia merasa sakit hatinya. Ya? Ya. Mampu apa tidak kita memaafkan pada orang yang pernah menyakiti kita, menfitnah kita, menzolimi kita? Kan gitu ya. Ya. Menghibah kita, mencaci maki kita, mempermalukan kita. Satu saat dia minta maaf kepada kita, gimana sikap kita? ada orang yang mengatakan tak ada maaf bagimu. Duh. Baiklah ibu-ibu dan uh, kiai kita mendengarkan walaupun sambil ketawa tentu menyangkut kepada diri kita ya. Kita kadang-kadang nggak sabaran, kita kadang-kadang marah, kita kadang-kadang bersedekah malas. Marilah kita istighfar. Istighfar dengan sehusuk-husuknya ya. Uh, Alhamdulillah setelah kita istighfar minta ampun pada Allah SWT Marilah kita sama-sama mendengarkan betul-betul kita camkan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai lanjutan daripada tanda-tanda orang yang bertakwa menurut apa yang ada di surat Ali Imran 133 <clears throat> silahkan Pak Kiai para pemirsa yang budiman jamaah sekalian yang saya hormati lanjutan ayat ini Allah berfirman wallahu yuhibbul muhsinin Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang berbuat kebajikan Kebajikan apa? Tadi. Alladina yunfikun. Itu satu perbuatan yang mulia. Bisara wa ya, Kemudian wal kadhiminal ghair. Allah melihat hambanya, loh, bisa menahan emosi. Wal afina nas. Allah melihat hambanya, oh, dia mau memaafkan kepada orang yang pernah mendolimi dia. Itu semuanya perbuatan yang terpuji, perbuatan baik. Maka Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Wallahu yuhibbul muhsinin Allah Itulah ciri orang yang mutakin Kemudian selanjutnya ciri orang yang muttaqin firman Allah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فس استغفروا لذنوبهم الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون keempat orang yang ciri orang yang mutakin itu seorang hamba Allah dikala dia terpleset ya. dia berbuat kehilapan kesalahan apa zakarullah cepat mengingat Allah Allah orang yang mutakin begitu kita sadar sebagai manusia sebagai hamba Allah tidak lepas hilap dan salah siapapun manusia kecuali Rasul Rasul itu maksum maksum ya. jangan beriktikad kepada Rasul dia berbuat apa kesalahan dia berbuat dolim dia buat tidak Rasul itu maksum dijaga lidahnya tangannya kakinya, telinganya, semua maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita sebagai umat Rasul, sebagai hamba Allah menyadari tidak lepas daripada hilap dan salah. Kalau orang yang mutakin di saat dia terpleset. Walladzina idza fa'alu fahishatan zalamu anfusahum atau menganiaya diri sendiri cepat-cepat dia ingat kepada Allah. Zakarullah. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru lidzunubihim. Dia mohon kepada Allah dari segala dosa-dosanya. Astagfirullah, saya berbuat ini. Astagfirullah, saya. Itu orang yang mutakin. Itu orang yang mengerti, itu orang yang tahu, itu orang yang berilmu. Tapi kalau orang yang tidak mutakin, tidak berilmu, tidak eh, orang yang tidak ngerti, kalau sudah berbuat satu kejahatan, biarilah neraka ya neraka lah. Iya. Penjara ya penjara, ya, ditantang penjara. Setelah masuk ke penjara baru nyesel. Ya, kalau diintegrasi diperiksa nyesel Pak, nggak lagi-lagi saya mencuri. Nggak lagi-lagi saya nyolong. <laughs> nyesel Pak, nyesel kemudian Ya. Zakarullah cepat kita mengingat Allah. Jadi cuma satu kali kesalahan kita. Sebab cepat mengingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita istighfar Astaghfirullahal. Astaghfirullah. rabbal baraya Astaghfirullah. من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا فرمان الله وما يغفر الذنوب إلا الله Siapa lagi yang mengampuni hamba-hamba yang berbuat kekhilafan kalau bukan Allah yang mengampuni. Kecuali Allah yang mengampuni. Kecuali Allah yang menerima taubat. Kepada setiap hambanya yang bertobat, yang mohon ampun, Allah ampuni, Allah terima taubatnya. Wama yang yaghfiru zunuba ilallah walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu. Setelah kita berbuat kezaliman, kita istighfar, mohon ampun, jangan diulangi lagi, jangan terulang lagi. Hmm. Jangan seperti makan sambal. Pedas. Ah, Pedas sama cabai. Eh, coleklah. Coleklah. Pedas sama cabai. Eh, coleklah. Sampai habis. Sampai ya. habis. <laughs> Itu kalau saya contohkan bedanya orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang mutakin dengan orang yang tidak mutakin. Sebab orang yang mutakin, orang yang berilmu itu itu kalau ibaratnya itu eh, kita jalan di tengah malam itu ya, kita bawa lampu. lampu ya. Bawa lampu. Artinya kita punya lampu. Kita punya lentera. Satu saat kita jalan di sawah eh, kaki dalam keadaan telanjang tidak memakai sendal kemudian menginjak sesuatu karena kita bawa lampu kita orang ngerti ya orang mutakin kata kita apa ini keinjak kaki licin-licin begitu dilihat center lah center ya, center pakai ya. center itai <laughs> karena kita bawa lamp <laughs> lampu tai ya jalan di suasana gelap. Nah, Tapi kita kan kan. Tarik, cuci, selesai. Zakarullah itu. Begitu nyatai, astagfirullah. Zakarullah. Selalu cepat mengingat Allah. Allah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Beda dengan orang jalan di tengah malam gelap tidak membawa lampu. Orang yang bukan orang yang mutakin Gimana sikapnya? Begitu dia jalan di tengah kegelapan, di tengah malam, gelap gulita, jalan di galang, hmm, galangan, galangan, nggak bawa lampu, nggak bawa lentera. Kepleset lagi kaki. Apa ini? Begitu diraba, oleh tang. Cium. Kayaknya tai ini. <laughs> gitu. Kayaknya tai. Begitu dilihat eh tai jadi dicabak tai dicium tai berapa kali kesalahan ya. marah-marah marah-marah tiga kali kesalahan tiga kali kesalahan Ah ini marah-marah kan iya ngomel-ngomel siapa nih yang itu karena orang yang tidak beriman tidak punya ilmu tidak bawa lentera tidak mutakin. Jadi ilmu itu, itu seperti Jadi nah. penting bagi iya. kita orang mutakin karena kita harus berilmu. Insya Allah kalau kita berilmu tidak akan sesat ya. Tidak akan kesasar. Iya. Baik baik, hei ada yang mau tanya silakan. Di sini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Haja Dewi dari Nurus Salam Cibubur. Pak Kiai sama iya, bertanya. Iya, iya, bagaimana caranya menghadapi orang yang berbeda pendapat dengan kita. Terima kasih jawabannya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi iya, wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Perbedaan pendapat pasti ada. Tapi kita harus menghormati pendapat orang lain. Jangan memaksakan kehendak pendapat kita untuk diterima oleh orang lain. Ya, tetapi kita juga harus menerima pendapat orang lain. Jadi yang paling bagus hargailah pendapat orang lain meskipun tidak sependapat dengan kita. Gitu. Bagus. Jadi kalau umpamanya pendapat oh bagus. Bagaimana ini salah bagus. <laughs> Saya sholat nggak pakai peci. Bagus, bagus, <laughs> Siapa Saya tuh sholat tapi ini yang gondrong sholat bagus ya gondrong aja masih sholat bagus daripada yang botak nggak sholat kan ya. <laughs> jadi bagus aja jadi jangan dicaci jangan ditentang ya, karena itu namanya pendapat seseorang harus kita hargai harus bijak ya harus bijak bijak sana bijak, bijak sini. <laughs> ya, ada, gitu ya kira-kira. Ada istilah jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Kalau saya bilang jangka imah mana? <laughs> Baik, jadi mengenai beda pendapat kita menghargai. Namun kalau memang kita merasa bagus, cari celahnya gitu ya. Iya. Ya, betul ya. Silakan di sini mereka silakan usaha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hasiba dari uh, Darussalam Cibubur. Iya, Bu. Uh, Pak Ustadz, Baik. tadi dikatakan kalau orang yang bertakwa ialah orang yang uh, eh, menyedah apa menyedekahkan mm -mm, uh, sebagian hartanya dan senyum. Itu iya. termasuk ya. orang yang bertakwa. Iya apakah kalau orang yang suka bersedekah hmm. tapi senyumnya itu nggak ada Pak Ustadz hmm. jutek aja gitu iya. apakah itu termasuk orang yang mutakin ya. makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi mutakinnya baru disedekah dia <laughs> iya. belum lengkap jadi kalau menjelaskan tentang mutakin ini memang bukan hanya sebatas ini Allah firmankan dalam Al-Quran masih banyak lagi ciri-ciri tanda-tanda orang yang muttaqin masih banyak lagi. Itu belum, dia belum ke senyum ya. Insya Allah lama-lama juga dia. Iya. Ya. Kalau sedekahnya udah habis, tinggal senyum ya dia nanti. <laughs> Ya, jangan urat senyumnya putus ya begini. <laughs> Masa iya sih nggak pernah senyum bu? Kan begitu istilahnya. Ya. Atau ada orang yang nggak pernah nangis pasti nangis. Ya. Ada orang yang nggak pernah senyum pasti senyum. Ada satu pengalaman saya ceramah di salah satu tempat eh, panitia kasih tahu Ustaz ini ini nih orang ini nggak pernah senyum hmm. nggak pernah tawa jangankan terima mengagak-agak gini aja nggak pernah angker hmm. bisa nggak Ustaz nanti ya lihat aja nanti ceramah nggak tahu bicara apa saya itu ya lupa saya ceramah apa tahu-tahu dia Tertawa terbahak-bahak. <laughs> Kata anak buahnya, rasain dulu. <laughs> Kena matinya. Senyum, Bu. Senyum. Insyaallah. Ya. Dan itu termasuk orang yang mutaki. Ya kalau memang dia nggak pernah senyum, udah bakatnya nggak nggak senyum. ya, Kembali kepada ini bakatnya nggak senyum nih. Asalnya ini bakatnya bakhil jangan. <laughs> Iya, jadi hmm. uh, tetap sodak dia bersodakoh ya dengan hmm. harta berarti iya, kan. Iya. Senyumnya jangan diarepin hmm. ya. Kan sebelah sini ada Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya Bu Hajaris Is dari Salam Bandung. Iya, Bu. Pemadamang, Bu. Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak. Begini <laughs> atuh kan itu. Mohon insyaallah, Bu. Siapa ancamnya, Bu? Eh, pertanyaan saya ini, Pak. Eh, gimana eh, Allah akan mengampuni? Allah, ya, Bu. Allah mengampuni. Hmm, Allah. Kalau kita berbuat tomat itu, Pak. Hmm, tomat. Tapi terus-menerus, Pak, gimana, Pak? Hmm, gitu. Iya. Sekian saja. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Kumat maksudnya iya. ya. Iya. Tomat tuh tobat kumat gitu ya. Iya. Oh, betul, iya, iya, iya. Tapi terus menerus gitu. Iya. Sap lagi, maksiat betul, lagi, tapi begitu. Iya, iya. Bagus sekali pertanyaan Ibu. Jawabannya kembali kepada Al-Qur'an. Kata Allah jangan putus asa dalam hidup. Jangan pernah putus asa, jangan kecil hati. Ya. Allah Maha pemur, maha pemaaf. Pintu tobat itu terbuka. Pintu tobat terbuka. Luas. Pintu tobat terbuka untuk hambanya bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dianjurkan untuk terus-menerus kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis berbuat lagi Tetobat lagi berbuatnya tomat. Emang sifat manusia. Hmm. Tapi kebesaran Allah bagi Allah gampang untuk memaafkan, mengampuni seseorang yang Allah kehendaki. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man Bagi Allah untuk mengampuni setiap hambanya mudah bagi Allah. Begitu juga bagi Allah untuk menyiksa hambanya siapa yang mau menghalangi ya. Allah mengangkat derajat seseorang wa tu'izzu man mudah bagi Allah Allah akan menjatuhkan martabat seseorang Allah gampang bagi Allah wa tudhillu man tasya biadikal khair dalam genggaman Allah dalam kekuasaan Allah hanya kita menyadari sebagai hamba Allah memang tidak lepas daripada khilaf dan salah terus untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Jangankan kita berbuat kesalahan, kejahatan, kedoliman, kemungkaran, ya, fasa Kenapa kita habis salat saja? Astaghfirullah. Habis salat saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Kenapa kita istighfar mohon ampun kepada Allah? Kan tadi udah salat. Di dalam sholat itu penuh dengan doa, penuh dengan permohonan ampunan. Rabbi firli warhamni warfa'ni Wajibuni Warzukni wadini wa'afini wa'afani. Minta ini, minta ini, minta ini. Ya. Kenapa kita habis salat? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Boleh jadi bu, di dalam sholat kelihatannya kita sholat, tapi hati kadang-kadang untuk mencapai kehusuan itu susah. Masa lagi sholat? Ingat ayam hilang. <laughs> Ingat utang. Betul, Bu? Itu. Jangankan kita seorang guru ulama besar dalam satu cerita untuk mendapatkan khusyuknya dalam ibadah itu tidak gampang, Bu. Satu cerita. Jadi pas maghrib kiainya lagi sholat kemudian ibu nyainya perintahkan pembantunya itu ayam yang di keluar supaya dimasukkan ke kandang. Kandang. Ada 11 ekor ayam. Nah, kemudian kata pembantunya, "Punyai, punyai, ini ayamnya hanya 10." Hmm. Hanya 10. Ini kayaknya lagi sholat. Yang satu kemana ya? <laughs> Berarti belum khusyuk itu. Untung khusyuk nggak masuk rukun sholat. Untung itu. Kalau masuk rukun sholat udah. Waduh, nggak ada yang diterima sholatnya ya. Ya kan? Berat untuk mencapai khusyuk di dalam sholat. Ada jamaah saya tanya, siapa di antara ibu-ibu yang sholatnya khusyuk? Saya. Apa buktinya ibu? Saya kalau sholat nggak dengar apa-apa, tidur kalau begitu. <laughs> Bacaan imam nggak Apa-apa. Ya, nggak ingat apa-apa, katanya tidur. Pingsan nggak dengar apa-apa tuli eh, pesawat terbang lewat kalau lagi sholat kedengeran ya tetapi nggak usah didengarkan kita lagi sholat yang antik ini maaf ini tadi ada ibu yang apa itu Uh -uh. jadi lagi sholat dia setel jaipong ngincap lagi sholat ya, itu <laughs> nggak usuh hilang usulnya maaf hilang usulnya jadi untuk mencapai khusyuk itu memang tidak gampang betul. Tapi yang penting laksanakan berusaha. Kalau saya ibaratkan khusyuk itu kira-kira bisa nerima nggak ibu ya? Ibu lagi menjahit, lagi menjahit baju, gitu, gitu, gitu. datang tamu, ibu juga bertamu kepada ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngajak ngobrol, si tamunya ngajak ngobrol sementara ibu lagi ngejahit. Nah di saat ibu lagi ngejahit ini Selama ngejahit ini tidak nyasar jahitannya, ngobrol tetap itu khusyuk. Artinya jahitan tidak nyasar, kita yeah, ngejahit yeah. terus, tapi ngobrol iya, iya, iya, tapi jahitan tidak loncat sana-sana. Itu kira-kira ukuran ibadat khusyuk. Jadi biar ada suara apa ini ini lagu ini lagu ini lagu apalagi sekarang lagu yang siapa tuh yang <laughs> ya lagi sholat ya tetap aja kita sholat tidak terpengaruh tidak terpengaruh dengan situasinya jadi eh, gitu ya kira-kira ya, ya. jadi ber berarti kalau misalkan yang bukan ibu atau orang lain kayak gitu kitanya yang kenal mendoakan kayak tadi doakan kita doakan rezeki mudah-mudahan kita kita mudah-mudahan lah e, tidak tomat tetapi tobat taubatan nasuha. di akhir ayat ini ya, ya kata Allah ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul Mereka itu balasannya apa? Dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah. Ampunan Allah. Insyaallah. Kalau sudah kita mendapat ampunan Allah, maghfirah Allah, ridha Allah, sudah ya surganya. Sudah kelihatan itu licin jalan ke surga itu. Ya. Sebab kita untuk menuju jalan ke surga itu tidak gampang. Al-jannatu khuffat bil makari wan naru khuffat bisyahawah. Untuk menuju jalan ke surga itu banyak likalikunya, banyak ranjaunya, banyak hambatannya. Ya, banyak apalagi tantangannya, rintangannya. Untuk menuju ke sini aja ke majelis taklim ini kita pengajian subuh ini kan nggak gampang. Iya, orang enak-enak iya, tidur gitu ya. Tidur kita subuh udah di istirahat iya, ngaji untuk menerjang ke surga ufat bil makari nah ini ampunan Allah balasannya bagi mereka-mereka yang tadi disebutkan itu ya yang alladzina yunfikuna fis sarwaddarra wal kadhimin ghaid wal afina nas dan seterusnya Kemudian apa lagi? Wa jannatun tajri min anharu khalidina fiha. Surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Baik, Pak Kiai, rupanya sudah uh, eh, magfirah digapai, kemudian surganya Allah telah kita gapai. Baik, kita kesimpulan dilanjutkan dengan doa. Oke, Kiai, silakan. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, <clears throat> ibu-ibu jamaah di studio yang berbahagia. Kesimpulan dalam ceramah pengajian subuh Majlis Dikir Bainurus Salam subuh ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya menjadi hamba Allah yang selalu pemurah agar supaya menjadi hamba Allah yang mau memaafkan orang lain kemudian selaku hamba Allah yang baik adalah yang bisa menahan emosi yang bisa menahan eh, marah kemudian sebagai hamba Allah jadilah sebagai hamba Allah yang apabila kita berbuat khilaf salah cepat-cepat zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita akan doa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده آمين يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان آمين إلهي لست للفردوس أهلا آمين ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر الذنوب فإنك غافر الذنب العظيم آمين يا إلهي Tidak pantas hambamu ini yang penuh dengan dosa dan noda ya Allah Amin. Hambamu yang doif ini malu untuk dimasukkan ke dalam surga yang indah itu ya Allah Amin. Namun demikian hambamu yang penuh dengan dosa khilaf dan salah ini Amin ya Allah Seandainya kami tidak mampu untuk mendapatkan menerima dahsyatnya siksaan api neraka. Amin. Oleh karena itu ya Allah, fahabli taubatan terimalah taubat kami ya Allah. Waghfir dzunubi ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Kepada siapa lagi kami mohon ampun kalau bukan kepada Engkau ya Allah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa Pemirsa dan juga ibu-ibu di studio, demikian pengajian kita. Mudah-mudahan eh, kita bisa manfaatkan dan kemudian insya Allah kita dapat bertemu dalam pengajian mimbar Nurul Salam yang akan datang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.